Tidak semua makhluk diciptakan sama. Sebagai manusia yang sejatinya berbeda dengan hewan dan dengan binatang, maka seharusnya manusia berpikir akan keadaan dan pemberian dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu kepada manusia. Dimulai dari pemberian akal pada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yaitu hudallil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Atau bahkan sebenarnya Al-Quran itu sendiri adalah petunjuk bagi seluruh manusia. Namun tidak semua manusia dapat memahami petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an" hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an itu sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia umumnya. Wa bayyinatin minal huda wal furqan dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan juga pembelaan pembeda antara yang hak dan yang batil. Sedangkan kaum kufar dan munafikin mereka enggan ataupun juga orang-orang fasik. Mereka enggan berhukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka benar-benar mengetahui bahwasanya mereka diciptakan oleh Rob, oleh Tuhan semesta alam. Dan ketika Rob memberikan petunjuk kepada mereka, mereka justru enggan untuk mengikuti. Oleh karena itu umat Islam adalah umat yang terpilih. Dan di dalam umat Islam tersendiri terdapat beberapa kelompok atau golongan-golongan yang saling berselisih pendapat dan saling berbeda. Bercorak warnanya. Apakah kita ingin menjadi orang Islam atau orang yang menisbatkan, yang menyandarkan dirinya pada Islam, namun tidak ingin berhukum kepada Islam atau apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari wahyu. Apakah kita tidak ingin seperti itu? Atau kita hanya ingin hidup sesuai dengan apa yang kita ketahui, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita inginkan. Maka sesungguhnya orang-orang yang hanya memikirkan urusan harta dan perut, maka nilai atau derajat kehidupannya itu sebanding dengan apa yang dihasilkan dari perut tersebut. Fa na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala kemudian mensyariatkan kepada manusia atau kepada umat muslimin, kepada orang-orang mukminin agar mereka menunaikan ibadah puasa. Dan itu menjadi kewajiban atas mereka di bulan Ramadan. Dan sesungguhnya kewajiban tersebut sudah diwajibkan pada umat sebelum mereka. Dan tujuan inti dari kewajiban tersebut adalah untuk membangun ketakwaan di hati manusia. Sehingga dengan ketakwaan tersebut, maka manusia akan hidup sejahtera di dunia dan di akhirat. Seperti Allah Subhanahu wa taala firmankan, "La'allakum tattaqun." Agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kemarin kita telah mengkaji sedikit dari pembahasan yang telah dituturkan oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi dalam kitab Al-Wajiz. yang insyaallah akan kita teruskan hari ini atau di kajian ini dan kemarin kita telah membahas tentang hukum puasa Ramadan bahwasanya puasa Ramadan adalah rukun atau satu rukun dari rukun-rukun Islam yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim balik dan berakal selama ia tidak tidak ada dalam keadaan berhalangan untuk menunaikan kewajiban berpuasa. Dan dalil dari kewajiban tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين min qablikum la'allakum tattaqun. Dan juga dari hadis Nabi, bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Dan umat muslimin para ulama sepakat bahwasanya puasa Ramadan itu wajib hukumnya bagi setiap individu. Saya individu muslim. Dan bahwasanya puasa Ramadan adalah salah satu dari rukun-rukun Islam. Yang mana ia diketahui secara darurat dan pasti diketahui oleh setiap muslim. Berangkat dari itu, maka orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan maka ia telah kafir dan murtad dari agama Islam. Maka semenjak sekarang bagi siapapun yang memiliki saudara atau saudari atau kerabat atau teman, sahabat, tetangga dan siapapun yang Anda kenal dari seorang muslim jika Anda ketahui bahwasanya mereka mengingkari kewajiban berpuasa maka berilah peringatan kepada mereka ingatkanlah mereka akan azab yang pedih. Dan berikan mereka dalil dari Al-Quran dan hadis Dan juga beritakan kepada mereka bahwasanya para ulama dan kaum muslimin telah bersepakat puasa itu adalah wajib bagi setiap individu muslim. Maka jangan sampai orang-orang terdekat Anda wafat dalam keadaan mengingkari kewajiban berpuasa. Dan perintahkanlah mereka untuk bertaubat segera sebelum segalanya terlambat. Maka kita di sini sebagai seorang muslim kita harus mengetahui bahwasannya kekhususan agama Islam, salah satu kekhususan agama Islam adalah beramar ma'ruf nahi munkar dan memberi nasihat kepada diri sendiri dan juga orang lain. Seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dinu nasihah." Agama adalah nasihat. Kemudian para sahabat berkata, "Qulna liman ya Rasulullah?" Liman ya Rasulullah? Untuk siapa atau kepada siapa ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, "Lillahi wali kitabihi wali aimmatil muslimin wa amatihim. Yaitu nasihat dalam agama untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk kitabnya dan untuk para imam kaum muslimin dan juga keumuman atau awam kaum muslimin. Dan agama Islam mengenal yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Hukum amar ma'ruf nahi munkar adalah fardu kifayah wajib bagi orang yang mampu dan ia mencukupi atau jika ada di antara satu umat atau satu kelompok atau satu golongan manusia atau satu keluarga yang menunaikan amar ma'ruf nahi munkar amar amar ma'ruf artinya adalah memerintahkan atau menganjurkan kepada perkara yang ma'ruf perkara yang baik yang dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya. Nahi munkar adalah melarang atau mencegah orang untuk berbuat kemungkaran, kemaksiatan, kesyirikan dan kebid'ahan. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar dan jadilah kalian umat yang menyeru, mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu jalan kebaikan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Dan wa ya'muruna bil ma'ruf memerintahkan kepada yang ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar dan melarang atau mencegah perbuatan munkar dan itulah sifat orang-orang yang beruntung beruntung di dunia dan juga di akhirat meskipun dalam nahi munkar atau amar ma'ruf banyak sekali penghalang banyak sekali rintangan dan juga mungkin ada celaan dari orang yang kita dakwahkan. Namun itulah tantangan dari dai. Nah, itu adalah tantangan bagi para dai. Dan di kajian kali ini, insya Allah kita akan menghadirkan beberapa faedah atau keutamaan dari puasa. Dan terutama puasa Ramadan, yang mana merupakan kewajiban bagi setiap orang muslim. Kembali kita buka kitabnya. An Abi Hurairah. Qal. Qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Bagi yang ingin lebih baik menghafalkan hadis ini, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Man soma Ramadhana barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wahtisaban. Jika diartikan imanan artinya adalah dengan penuh keimanan, wahtisaban. Ihtisab di sini artinya adalah mengharap pahala. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Di kitab Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari al allama Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyebutkan apa yang dimaksud dengan iman. Dan Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari beliau telah menulis judul dari bab dalam kitab As-Saum. Bab ke-6 yaitu bab man shoma Ramadhana imanan wahtisaban wa niyatan ditambah dengan niyatan. Wa niyah syartun fi wuku'ihi qurbah. <clears throat> Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan wa qawlahu niyatan 'ala qawlihi ihtisaban li'anna as-sawma innama yakunu li ajli taqrib Beliau berkata, Imam Bukhari menyertakan perkataan atau kata niat setelah kata ihtisaban. Kenapa? Karena puasa itu dilakukan atau tidak dilakukan kecuali demi pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah. Wa niyatu syartun fi wuqu'ihi qurbah. Qurbatan. Dan niat adalah syarat dalam pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berpuasa tentu membutuhkan niat. Dan niat dalam berpuasa wajib itu harus maksudnya harus diniatkan sebelum subuh. Dan tidak boleh setelah subuh baru berniat. Jadi selama malam, malam hari sebelum menjelangnya subuh dan malam hari itu adalah waktu yang luas. Kita wajib untuk berniat dan berniat tempatnya di hati, bukan di lisan. Nah, bukan di lidah. Jadi tidak perlu dengan perlafalan. Hmm. Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan lillahi ta'ala itu tidak perlu. Atau bahkan sebagian ulama mengatakan, dan ini yang sahih, sebagian ulama mengatakan bahwasanya pelafalan niat di puasa Ramadan ataupun puasa selainnya, entah puasa sunnah ataupun puasa nazar ataupun puasa kafarah itu semua tidak boleh diucapkan dengan lisan. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memberikan contoh kepada kita. Dan tentu saja para sahabat juga tidak pernah memberikan contoh kepada umat. Begitu juga dengan tabi'in, begitu juga dengan tabi'un tabi'in. Namun mengapa kita yang keimanannya dan ibadahnya tidak lebih banyak dari mereka justru melafalkan niat dan untuk apa? Jika untuk meyakinkan atau mentakid niat puasa tersebut, maka cukup di hati, tidak perlu di lisan. Karena kita harus takut pada yang namanya syubhat ataupun takut pada yang namanya kebidaahan. Dan lebih baik kita meniatkan dalam hati dan kita cukupkan dalam hati keinginan bahwasanya besok saya akan melakukan puasa Ramadan dan puasa Ramadan itu adalah kewajiban bagi saya dan dengan berpuasa ini saya bertakorup atau mendekatkan diri pada Allah. Nah, ini yang harus dibaitkan atau diucapkan di hati saja. Tidak perlu di lisan atau di lidah atau di omongan, apalagi keras-keras, tidak perlu. <clears throat> Dan Al-Hafidh Al-Imam Al-Alamah Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan wal murad bil iman yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man soma Ramadana imanan." Apa yang dimaksud dengan imanan? Wal murad bil iman al-i'tiqadu haqqi fardhiyati saumih. Yang dimaksud dengan iman di sini adalah al-i'tiqad, keyakinan bi haqqi fardhiyati saumih dengan kewajiban puasa tersebut. Jadi barang siapa yang berpuasa Ramadan dan di dalam hatinya itu terdapat i'tiqad, keyakinan bahwasanya puasa yang akan saya lakukan ini adalah kewajiban buat saya. Nah, ini imanan. Jadi iman adalah i'tiqad. Iman adalah keyakinan. Jadi seorang yang beriman itu adalah seorang yang yakin dengan apa yang ia percaya. Nah, Kemudian beliau mengatakan wabil ihtisab Naam, thawab min Allah ta'ala. Dan dengan adanya imanan ihtisaban. Apa arti ihtisab? Talabul thawab min Allah ta'ala. Mencari pahala, mengharap pahala dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya setiap ibadah dan setiap uh, perbuatan yang ditujukan untuk bertakorup atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu untuk mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala yang tentunya berupa ridha juga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan konsekuensi dari ibadah yang ikhlas lillahi taala itu adalah surganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita semua di surganya. Amin. Dan Al-Imam Al-Khattabi mengatakan ihtisab di sini adalah an yasumahu ala ma'na raghbati fi thawabihi tibata nafsihi bidzalika ghaira mustathqil li siyamihi wala mustatil li ayyamihi Al-Imam Al-Khattabi mengatakan maksud dari ihtisab itu bahwasanya dia ketika berpuasa itu terdapat dalam hatinya ar-raghbah. Raghbah itu adalah keinginan yang keras, keinginan yang kuat untuk mendapatkan thawab, pahala. Nah, dan dengan kerelaan jiwa, kerelaan diri bahwasanya dia akan berpuasa dan saya rela menahan lapar dan menahan haus dan menahan godaan-godaan syahwat dan menahan diri dari perkataan-perkataan keji, perkataan kotor dan kerusakan-kerusakan lainnya. Ghairu mustaqil li siyamihi tanpa adanya merasa terpaksa dalam berpuasa. Maksudnya terpaksa di sini dia itu benar-benar rela. Dan ketika ada godaan yang memaksa dirinya untuk melakukannya, dia menahan diri. Dengan kerelaan yang tertinggi dia menahan dirinya dari godaan-godaan tersebut. Dan ketika orang um, menyebabkan ia marah atau menghina dirinya, dia pun menahan diri dan berkata dalam jiwanya, "Inni shaim." Sesungguhnya saya sedang berpuasa, maka saya harus menahan diri. Nah. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Bukanlah seorang yang syadid, yang kuat, yang keras itu bukanlah orang yang bisa bergulat atau yang pandai bergulat, yang pandai menjatuhkan orang lain secara fisik dengan gulatan. Innamas syadidu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Sesungguhnya orang yang syadid, orang yang kuat, orang yang keras, allazi yamliku nafsahu 'indal ghadab, yang memelihara dirinya. Hmm? Yang menetapkan dirinya dan yang membalance keadaan hatinya indal ghadab ketika ia marah. Jadi itu adalah orang yang kuat. Dan Allah eh, dan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Al-mu'minul qawi ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if." Al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat Kuat di sini bisa kuat keimanan, bisa kuat kejiwaan, bisa juga kuat fisik. Ahabbu ilallahi minal mu'min al dhaif Lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang mukmin yang da'if, lemah, entah itu lemah imannya, entah itu lemah jiwanya, entah itu lemah akalnya atau entah itu lemah fisiknya. Namun yang terpenting adalah lemah, eh, kekuatan iman, bukan kekuatan fisik kekuatan iman itu yang lebih penting dibandingkan kekuatan fisik karena kadang-kadang kekuatan fisik itu adalah pemberian murni dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang orang diberi kemampuan hanya sebatas itu atau diberi bentuk fisik yang kurang atau diberi kecacatan atau diberi kekurangan yang permanen yang tidak bisa disembuhkan atau diberi rasa sakit sedari kecil atau diberi kesulitan dalam ekonomi dan sebagainya. Dan semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan saum Ramadan, salah satu faedah Ramadan adalah taqwiyatul iman, menguatkan dan mengeratkan keimanan. Kenapa? Karena ia telah karena dengan berpuasa ia menahan dirinya dari godaan-godaan. Entah godaan syahwat perut, godaan syahwat perut berupa apa? berupa makanan dan minuman atau godaan syahwat farj godaan syahwat kemaluan syahwat kemaluan dan kita tahu seperti apa itu seperti menonton sesuatu, melihat sesuatu dan mendengar sesuatu. Dan dalam puasa pelatihan keimanan itu adalah salah satu dari faedah dan keutamaan berpuasa. Bahkan kadang mungkin kita melihat orang kafir, orang non-muslim, ikut-ikutan berpuasa. Ikut-ikutan berpuasa. Karena mereka mengetahui secara zahir ya, mereka mengetahui bahwasanya dalam puasa itu terdapat beberapa keutamaan yang bisa memberi manfaat pada jiwa dan juga fisiknya. Bukankah begitu? Beberapa orang non-muslim mengikut-ikutan orang muslim menunaikan puasa. Namun sejatinya sebenarnya ritual atau amalan puasa mereka itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun mungkin mereka mendapatkan faedah dari puasa tersebut. Dalilnya apa? tidak tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja dalilnya adalah mereka bukan orang muslim. Bagaimana mungkin orang mus, orang non muslim diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan mereka sendiri tidak mempercayai dan tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mereka menyembah Tuhan, namun Tuhan yang mereka sifatkan itu tidak seperti yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Naam. Dan mereka tidak mempercayai Nabi Muhammad, mengingkari kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana mereka mendapatkan pahala? Sedangkan dalam hadis, "Man shoma ramadhana imanan" Imanan adalah dengan keyakinan bahwasanya tadi apa? kewajiban berpuasa itu ada untuk dirinya. Sedangkan orang non-muslim mereka tidak mengimani hal tersebut. Makanya bagaimana mereka mendapatkan pahala dan juga ihtisaban yaitu ha, meminta atau mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka non muslim yang berpuasa, yang ikut-ikutan berpuasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Karena mereka bukan orang muslim atau orang mukmin. Ini adalah satu hadis yang patut untuk dihafal oleh kaum muslimin agar mereka selalu ingat Manso shoma ramadan barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan dan juga dengan mengharap pahala maka dosa-dosanya insyaallah akan diampuni. Taib sekarang ghufira lahu diampuni baginya ma taqaddama min dzanbihi apa yang telah berlalu dari apa dari dosanya. Jadi dosa-dosanya itu diampuni. Dengan syarat apa? Ia puasa Ramadan dengan niat, dengan keyakinan kewajiban atasnya dan juga dengan mengharap pahala. Dan tentu itu semua harus dilakukan dengan cara memperhatikan batasan-batasan dan peraturan dalam berpuasa. Jadi tidak sekedar mengklaim dirinya telah meniatkan atau telah mengimani atau telah mengharap pahala namun dalam berpuasa ia justru melakukan banyak sekali kemaksiatan dan pelanggaran dan itu sama saja seperti orang yang tidak berpuasa. Kini tentang dosa yang diampuni Allah Subhanahu wa taala disebabkan puasa Ramadan. Apakah dosa tersebut termasuk maksudnya dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa kecil saja atau juga mencakup dosa besar? Hmm? Min dzanbi karena di sini dari dosa-dosanya. Hmm? Apakah termasuk dosa besar? Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam uh, kitab Fathul Bari di kitab Al-Wudu di halaman 313 jilid ke jilid pertama dalam menjelaskan bab al-wudu thalathan thalatha yaitu kaifiyah al-wudu tata cara wudu di bait uh, di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma salla rak'atain la yuhadditsu fihi ma nafsah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Dan dia akhirnya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Kemudian beliau rahimahullah menjelaskan min dzanbih maksudnya apa? Min dzanbih. Zahiruhu ya ummul kaba'ir was saghair. Lakinnal ulama خصوه بالصغائر لوروده مقيدا باستثناء الكبائر في غير هذه الرواية وهو في حق من له كبائر وصغائر فمن ليس له إلا صغائر كفرت عنه أو كفرت عنه ومن ليس له إلا كبائر خفف عنه منها بمقدار ما لصاحب صغائر ومن ليس له صغائر ولا كبائر يزداد في حسناته بنظير ذلك Beliau berkata, min dhanbi, secara zahir atau penampakannya akan terampuni dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Semua dosa diampuni. Namun, atau tetapi, para ulama mengkhususkan as dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Jadi, Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan dan penuh pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala akan dihapuskan dosa-dosa kecil yang telah ia lakukan sebelumnya. Naam, yang telah ia lakukan sebelumnya dari dosa-dosa kecil. Itu adalah pengkhususan dari para ulama. Jadi bukan saya yang mengkhususkan, tapi para ulama. Dan ini adalah perkara yang masyhur di kalangan ulama. Walaupun secara zahir kita melihat, oh ini umum, mencakup dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Tapi tidak, para ulama justru mereka mengatakan bahwasanya min dzanbihi di sini adalah khusus bagi dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa besar membutuhkan taubat. Nah, membutuhkan taubat sebelum ajal tiba. Jika ia mati dalam keadaan tau, dalam keadaan tidak bertaubat fa insya'a ghafarallahu lah wa insya'a azabah jika ia mati atau wafat dalam keadaan belum bertaubat dari dosa-dosa besar maka itu kita serahkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala jika Allah kehendaki baginya pengampunan maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki azab baginya maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya. Karena apa? Karena ia telah berbuat dosa dan ia belum bertaubat dari perbuatan dosa besar tersebut hingga akhir wafatnya, akhir hayatnya. Oleh karena itu, kita fahami di sini bahwasanya dosa-dosa besar membutuhkan atau mewajibkan taubat agar di apa? agar diampuni atau dihapus dosa-dosa besar tersebut. Sedangkan dosa-dosa kecil itu bisa terhapuskan oleh kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan setelahnya. Dan jika kita berpuasa Ramadan dengan keimanan dan penuh pengharapan akan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pada kita pengampunan terhadap dosa-dosa kecil seluruh, seluruhnya yang pernah kita lakukan sebelumnya. Dan ketentuan ini yaitu kabar dari Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam mengenai pengampunan terhadap dosa-dosa kecil ini itu bagi orang-orang yang mempunyai dosa-dosa kecil dan juga dosa-dosa besar. Jadi ketika seseorang telah tuntas menunaikan ibadah puasa Ramadan hingga akhirnya dan dia menunaikannya dengan penuh keimanan dan juga pengharapan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga pahalanya maka dosa-dosa kecilnya telah terhapus, hilang. Yang tinggal ada pada dia adalah akun dosa-dosa besar dan itu membutuhkan taubat untuk menghapusnya. Faman laisa lahu illa shagha'ir kufirat Dan barang siapa yang ia tidak memiliki dosa kecuali dosa-dosa kecil saja, maka dosa-dosa kecil itu tentu saja terhapuskan. Jadi orang yang tidak memiliki dosa besar misalnya dan ketika dia telah tuntas menunaikan ibadah puasa dengan syarat yang telah kita tentukan yang telah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya maka dosa-dosa kecilnya akan terhapuskan. Waman laisa lahu illa kabair khuffifa anhu minha bimiqdar ma li sahibis Dan barang siapa yang tidak mempunyai dosa kecuali dosa-dosa besar maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan baginya sesuai dengan kadar seperti penghapusan orang-orang yang memiliki dosa-dosa kecil. Artinya dia diberi sedikit keringanan atau diberi diberi sebuah keringanan dan itu sesuai dengan kadar yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kita tidak tahu dan kita tidak menentukan. Itu adalah perkara gaib dan itu adalah perkara kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kita sebagai manusia tidak mengerti seperti apa yang Allah kehendaki dari takdirnya. Dan Allah Subhanahu wa taala huwa al-hakim, maha bijaksana dalam segala kehendaknya. Jadi kita tidak boleh memprotes kenapa begini, kenapa begitu. Segala sesuatu itu ada hikmahnya dan Allah Subhanahu wa taala adalah al-hakim. Yang mana dia akan memperbuat atau menciptakan sesuatu dan memberikan takdir kepada siapapun itu sesuai dengan kadarnya dengan keadilan yang jika kita tinjau dari nalar belum tentu kita bisa mengukurnya dengan baik. Wa man laisa lahu saghair wala kabair yazdadu fi hasanatihi. Dan barang siapa yang tidak memiliki dosa-dosa kecil dan juga tidak memiliki dosa-dosa besar, Masya Allah maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan baginya kebaikan-kebaikan. Taib. Uh, untuk fadilah yang ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita akan meneruskan fadilah berikutnya di hadis yang agak panjang dan sebenarnya hadis ini sangat agung dan mencakup banyak sekali hal. Taib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta